yang semuanya adalah pakaian yang sangat sederhana. Yeah. Izarnya adalah izar dari kain yang kasar, ridanya adalah yang bertambal. Maka intinya, maka ibunda Aisyah mau menceritakan bahasanya ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam wafat, beliau wafat dalam keadaan pakaian yang dipakai adalah pakaian yang sederhana atau sangat sederhana. Padahal e, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam wafat pada fatil futuh setelah banyak kemenangan. Setelah jazirah Arab seluruhnya ada di tangan beliau. Maka beliau wafat dalam keadaan di ayam kamali sultanihi wastilaihi dalam keadaan dalam keadaan hari-hari yang merupakan kekuasaan dia adalah kekuasaan yang sempurna. Ya, dalam keadaan kalahnya musuh-musuh beliau. Ya zaman wafat ikan kuat Islam maka ketika Nabi wafat itu Islam dalam posisi kuat. Meskipun demikian, lihat Nabi tidak peduli dengan dunia. Dia meninggal dunia dalam keadaan kain yang sangat sederhana. Maka di sini diambil pelajaran Bahasanya anak yang bagi dan insan ayat ja'ala akhir umrihi mahalan litarki zina. Yeah wa ayakuna lil aisil khashin maka di sini diambil pelajaran bahwa sepatutnya seorang itu menjadikan akhir hidupnya masa tuanya adalah kehidupan yang cenderung pada kesederhanaan dan meninggalkan berbagai macam kemewahan meskipun dia berduit ini sebagaimana Nabi Shallallahu meskipun beliau wafat dalam keadaan Islam itu kuat-kuatnya dan beliau memilih hidup sederhana dan wafat dalam keadaan e, yang sangat sederhana. Kemudian hadis yang kedua adalah hadis dari As'ad bin Sulaim Uh, At-Tirmidzi rahimahullah taala mengatakan hadatsana Mahmud ibn Ghailan qala hadatsana Abu Dawud an Syu'bah an Asas ibn Sulaim tasghir bacanya Sulaim Aku mendengar amati aku mendengar bibiku bibi beliau namanya Uhmun, Rohmon bintil Aswad Ibn Khalid sang bibi e, hadis an ammiha menceritakan hadis dari yang dia dapatkan dari paman si bibi ini. Sang paman yang dimaksudkan namanya adalah Ubaid ibn Khalid al-Muharibi. Ya, kal sang paman yaitu Ubaid ibn Khalid mengatakan ya, pada saat saya berjalan di kota Madinah maka insan untuk khalfi tiba-tiba ada seseorang yang berada di belakangku lantas orang tersebut mengatakan ikhfa izara tinggikan sarungmu yaitu tinggikan anil ardi dari tanah karena sarungnya tadi nempel dan menyentuh tanah Fa'innahu hunya maknanya adalah Arafu karena sesungguhnya e, meninggikan kain dari tanah itu atqa lebih menunjukkan ketakwaan. Atqa dimaknai dengan aqrabu ila sulukit taqwa. Lebih dekat pada perilaku takwa. Lil anil kibri wal khuyalat karena orang yang meninggikan kain tidak menyentuh tanah dengan kainnya, maka dia jauh dari kesombongan. Atau di tanah anil qadurat atau karena dia bersih dari kotoran. Dalam sebagian naskah yaitu dikatakan angka lebih e, lebih bersih maka dari sini eh, tadi mana apa ada dua ada dua makna yang ditawarkan. Artinya adalah lebih dekat kepada perilaku takwa karena jauh dari sombong atau atqa di sini maknanya adalah menjaga diri. Yaitu menjaga diri dari kotoran tidak ada hubungannya dengan takwa. Kata-kata atqa itu bisa dihubungkan dengan takwa berarti lebih bertakwa atqa bisa dihubungkan dengan maknanya secara bahasa eh, waqa artinya menjaga diri sehingga atqa artinya lebih menjaga diri lebih menjaga diri dari apa menjaga diri dari kotoran nah, pilihan makna yang kedua itu dikuatkan oleh versi yang lain dari riwayat ini yang mengatakan anqa maka versi lain dari ayat ini mengatakan ya, tinggikan kainmu ya, fa'inahu anqa karena itu lebih bersih ya, karena lebih lama ya, keawetannya maka diambil faedah dari kata-kata abqa di sini ya, lebih awetnya kain maka di sini diambil pelajaran secara general bahasanya ya, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya, mengajari umatnya agar ya, memperlakukan pakaian itu dengan baik ya, sehingga kalau dengan perlakuan itu lebih awet maka itu yang lebih disarankan. Ini, maka diambil dari kata-kata ini apa di sini pelajaran bahasanya Nabi mengajarkan kepada umatnya untuk bagaimanakah memaksimalkan pemakaian pakaian maka upaya-upaya yang menyebabkan awetnya dan tahan lamanya pakaian dan umur panjangnya pakaian satu hal yang eh, diperintahkan dan disyariatkan. Yeah. Gitu ya, pakaian eh, itu boleh jadi lebih awet ya, misalnya dengan ya, aman dari gangguan tikus dan sebagainya dikasih kapur barus sehingga tidak dimakan tikus atau yang lain ya, maka ini satu hal yang diperintahkan karena di antara hal yang Nabi maksudkan berkenaan dengan pakaian adalah bagaimana pakaian itu ya, apakah lebih awet Li'an ya, aimalahu tadyi'un wa israfun. Karena ya, tidak memberikan perhatian dengan pakaian, tidak memberikan perhatian untuk merawat pakaian, akhirnya pakaiannya cepat e, tidak layak untuk dipakai, maka ini adalah tadi, maka ini adalah bentuk menelantarkan dan membuang-buang harta. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melarang e, dan Nabi sampaikan wa salatan Allah melarang tiga hal kila waqalu kasrata soal yaitu man Allah melarang membuang-buang harta maka di antara bentuk membuang-buang harta adalah tidak merawat pakaian sehingga pakaian cepat eh, cepat tidak layak untuk dipakai Faidah buat ternyata orang yang menegur tersebut adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Fakultu lantas aku katakan, ya, ini yang mengatakan tadi Ubaid ibn Khalid al Muharibi. Ya, beliau katakan, Ya Rasulullah inamahya berjatun malha Wahai Rasulullah Sesungguhnya ini yaitu sarung ini cuma sekedar kain malha Malha dari kata-kata amlah itu kain putih yang dicampur dengan warna hitam. Yang kain semacam ini yalbas wal a'rab adalah kain yang biasa dipakai oleh orang Arab Badui, bukan ya, orang yang berkemajuan yang tinggal di kota. Laisat nasiya bil fakhirah ini bukan pakaian mewah. Ya. Maka sahabat Nabi ini Ubaid ingin mengatakan ya, ingin mengatakan dengan kalimat ini bahasanya Anda mislah adalah kuyala afihi Kesengkain kain semacam ini bukanlah kain yang mengandung unsur kesombongan Fa anna hadza saubun la Ini adalah kain yang tidak teranggap. Bukan kain yang masuk dalam perhitungan orang karena bagusnya. Walayul basfil majalis wal mahafil. Buktinya oleh karena itu kain semacam ini wahai Nabi itu kain yang tidak dipakai oleh orang Arab ketika dia duduk dengan banyak kawannya di pertemuan banyak orang wa inna mawasafu mihnatin ini adalah pakaian kerja bukan pakaian duduk-duduk ini ketika kumpul dengan orang maka ini bukan ini bukan pakaian ya, penghiasan yang membanggakan ya, ini makna yang dimaksud uh, yang terkandung di balik kalimat wa nabi ini cuma kain ya, bardaton malha maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam merespon dengan mengatakan dengan memerintahkan ya, Ubaid ibn Khalid ya, al Muharibi untuk meneladani Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam meskipun ya, kainnya tersebut adalah kain yang mengandung unsur kesombongan maka Nabi mengatakan kepadanya amalaka dia uswa Tidakkah ada padamu Tidakkah ada pada diriku keteladanan bagimu itu maka aku lihat yaitu aku perhatikan pakaian yang Nabi pakai ternyata sarung Nabi itu ujungnya berakhir pada setengah betisnya. Ya, maka di sini kita jumpai pelajaran bahasanya alasan kalau seorang itu tidak sombong dengan kainnya yang dijulurkan yang disyaratkan sampai tanah tidak diterima oleh Nabi saw. Alaihi Wasallam. Ini, sahabat ini beralasan wahai Nabi ini kain sederhana, kain kerja, kain yang orang Arab Badui, kain yang dipakai paling-paling untuk kerja dan dipakai untuk ketika kumpul-kumpul dengan kawan, kumpul dengan orang, kain jelek, kain yang tidak teranggap tidak masuk hitungan. Tidak ada unsur sombong di dalamnya. Nabi tidak uh, tetap Nabi tidak menerimanya. Dengan Nabi katakan tidak akan kau layak mencontoh diriku. Dan ternyata kain Nabi itu di atas mata kaki. Ya, meskipun kita tidak tutup mata ulama berselisih pendapat tentang masalah ini, tentang yaitu orang yang menjulurkan kainnya di bawah mata kaki e, tanpa maksud kesombongan namun karena mode atau yang lain maka sebagian ulama bahkan itu jumhur ya, mengatakan kalau itu mako dan haram ketika itu karena kesombongan nah untuk pendapat yang mengatakan itu uh, ya, itu mako, lantas apa makna Eh, perkataan Nabi di sini, eh, penolakan Nabi di sini. Maka di sini dimaknai oleh pihak yang mengatakan itu makruh tidak sampai derajat haram. Jika bukan karena kesombongan, maka penolakan yang Nabi eh, berikan yang ada di hadis ini dimaknai dengan sadan lidariah. Nabi menolak alasannya itu adalah sadan lidariah untuk menutup jalan supaya dia tidak terjemus dalam kesombongan. Nanti memang itu bukan kain kesombongan, namun ketika orang telah terbiasa dengannya, ya, maka nanti lama-lama muncul pada dirinya kesombongan. Itu Uh, sedangkan uh, dari sisi yang lain tentu hadis ini dalil ya, bagi ulama yang mengatakan bahasanya motivasi motivasinya sombong ataupun tidak itu satu hal yang haram ya, karena alasan tidak sombong yang ini alasan yang dipakai oleh banyak orang di zaman ini ketika menjulurkan kainnya di bawah mata kaki ternyata itu alasan yang tidak diterima oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya, maka bayangkan ya, bayangkan ya, kita di posisi sahabat ini Ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan tindikan kainmu, kemudian kita katakan, Pak Nabi, saya tidak sombong, ini cuma tren saja. Anak-anak muda sekarang pada seperti itu, anak-anak tua juga seperti itu. Ya. Ya, maka saya ikut-ikutan saja tanpa ada maksud sombong. Ya. Maka bagaimanakah ya, respon kita ketika ternyata Nabi katakan ala kafiyah uswa. Wahai fulan, Tidakkah engkau mencontohku? Ya, tidakkah layak bagimu mencontoh diriku? Ya. Kira-kira ya. setelah Nabi mengatakan demikian, apa yang akan kita lakukan? Masih ngotot bila pindah. Ya. Saya tidak mau mencontoh dirimu. Ya. Saya tetap ya, dalam masalah lain. Saya cuma mau mencontoh dirimu masalah sholat, masalah puasa. Ya. Kalau masalah pakai sarung, masalah pakai celana, ya. saya nyontoh artis saja, wahai Nabi. Ya. Beranikah eh, dan tegakkah kita mengucapkan kalimat semacam itu seandainya kita di posisi semacam sahabat ini? Ini itu ala kulihal terlepas dari ya, apakah itu hukumnya uh, eh, makro atau haram jika orang menjulukankan di bawah mata kaki tanpa niat dan motivasi kesombongan terlepas ya, hukumnya makro ataupun haram yang diperbincangkan oleh para ulama fikih yang jelas Ya, bagaimana respon kita saat ini kita di posisi sahabat Nabi ini? Kita beralasan tidak sombong. Ini cuma model e, mode dan tren. Bukan ada bukan maksud kesombongan, cuma sekedar latah dan ikut-ikutan. Tidak ada motivasi kesombongan. Kemudian Nabi mengatakan, ala kafiyah uswah. Ya, tidakkah engkau mau mencontohku? Tidakkah engkau mau meneladani diriku? Kira-kira setelah itu apa respon lanjut yang kita berikan kepada uh, untuk Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Terlepas mau hukumnya mako atau hukumnya haram. Kemudian hadis berikutnya adalah dari hadis Salam ibn al Aqwa. At-Tirmidzi rahimahullah taala mengatakan hadasana Suwaid ibn Nasr kal hadasana Abdullah ibn Mubarak an Musa ibn Ubaidah An Iyas ibn Salama ibn Aqwa dari ayahnya yaitu Salama ibn Al Aqwa. Ini Aqwa itu gelar nama aslinya adalah Sinan. Salama ibn Al Aqwa di sini adalah nisbat kepada kakek. Iyas ibn Salama ibn Al Aqwa dari ayahnya itu Salama. Tentang sahabat Nabi Salamah ibn al Aqwa, beliau adalah sujaan omian fadilan, adalah seorang yang gagah berani, pandai memanah, ya, dan omian beliau adalah orang yang ya, pandai dan pintar dalam memanah. Dan di antara yang terkenal pandai dalam memanah adalah Al-Imam Syafi'i rahimallahu taala Muhammad ibn Idris Asy-Syafi'i rahimallahu taala Ya, beliau juga terkenal sebagai romi sebagai orang yang pandai pemana. sampai beliau ulama ahli fikih, ahli tafsir, ya, ahli usul fikih beliau juga pemana. Disebutkan tentang kehebatan beliau dalam memanah ya, dari eh, sepuluh panah yang beliau lepaskan itu yang meleset cuma satu ya, yang meleset cuma satu saja ya, ada benda kecil yang diletakkan sebagai sasaran, maka Imam Musyafi'i memanah dan meluncurkan panahnya sebanyak 10 kali, yang meleset, yang tidak kena, yang tidak nancep itu cuma panah yang ke-10. Yang lainnya tepat sasaran dan nancep di sasarannya. Ya, saya, kembali kepada Salama ibn al Aqwa, dia termasuk sahabat mengikuti Bayatul Ridwan, dan mengikuti sejumlah peperangan bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, menceritakan tentang Utsman ibn Affan. Ya. Beliau adalah Utsman ibn Affan ibn Abil As ya. ibn Abdul Shams ya. dan uh, eh, Abdul Syam itu kembarannya Hashim itu kembarannya Hashim e, Nabi kita adalah Muhammad bin Abdullah Ibn Abdul Muttalib Ibn Hashim Ibn Hashim Hashim ini punya kembaran namanya Abdul Syams dari Abdul Syam ini kemudian uh, lahir Utsman ibn Affan karena beliau Utsman ibn Affan ibn Abil As e, ibn Abdul Syams Maka Utsman ini nasabnya ketemu dengan Nabi di Abdul Manaf. Ya, Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib ya, eh, Ibn Hashim Ibn Abdul Manaf. Ya, sedangkan Utsman itu adalah Utsman ibn Affan, ibn Abil As, ibn Abdul Sams, ibn Abdul Manaf. Yang dia adalah seorang yang bergelar Dunu'ain Pemilik dua cahaya ya, karena menjadi menantu Nabi sebanyak dua kali. Dan ini satu-satunya manusia dalam sejarah manusia yang jadi menantu Nabi sebanyak dua kali. Menantu seorang Nabi sebanyak dua kali. Tidak ada duanya di dunia ini. Ini, ini kelebihan Utsman yang tiada duanya di dunia ini. Tidak ada manusia yang menyaingi beliau dalam masalah ini. Menjadi menantu seorang Nabi sebanyak dua kali. Iya. Sejak Nabi pertama sampai Nabi terakhir tidak ada manusia iya, yang menjadi menantu Nabi sebanyak dua kali selain Utsman ibn Affan. Iya, beliau minasabiqin al itu masuk orang yang pertama kali masuk Islam dan beliau masuk Islam karena dakwah Abu Bakar. Maka semua ganjarannya Utsman adalah ganjarannya Abu Bakar Jadi ini menunjukkan kemuliaan Abu Bakar. Hajar hijratain mengikuti dua kali hijrah, hijrah ke Habasyah dan hijrah ke Madinah. syahid syahidan bidarihi ya, terbunuh sebagai syahid di rumahnya sendiri pada hari Jumat. Pada hari Jumat tahun 35 Hijriah dalam usia 80 sekian tahun. Ini betapa teganya yang membunuhnya. Ini seorang kakek-kakek umur 80 tahun bahkan lebih dari 80 tahun sampai dia adalah orang yang sangat mulia ya, manusia yang tiada duanya di dunia ini menantu jadi menantu seorang nabi sebanyak dua kali dan mereka membunuhnya ketika beliau sedang membaca Al-Quran ya, tidak melakukan perlawanan tidak menyerang tidak apa ya, dalam kondisi sedang duduk membaca Al-Quran Nah Utsman ini yaktaziru memakai izar ila ansaf isaqaihi dan ujung izarnya atau sarungnya adalah sampai setengah betisnya. Wakal dan Utsman mengatakan hatta datana izratu sahibi demikianlah e, seperti inilah sarungnya sahabatku yakni Nabi sallallahu alaihi wasallam yang dia maksudkan adalah dengan sahabatku adalah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Yakni ini perkataan siapa? Jawabnya perkataan Salamah ibn al aqwa Perkataan Utsman cuma sampai izratu sahibi. E, kata Salamah yakni an-nabiyya yang beliau maksudkan adalah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian hadis yang keempat adalah hadis dari Hudzaifah ibn Al-Yaman. At-Tirmidzi rahimahullah taala mengatakan hadatsana Qutaibah ibn Sa'id qala hadatsana Abu Ahwas an Abi Ishaq itu Abu Ishaq As-Sabi'i dari Muslim ibn Nadir eh, atau Nadir bacanya bukan Nadir namun eh, min nun wa fathi dal wa sukunil ya Nudair an Hudzaifah ibn al-Yaman Al-Yaman itu gelar nama asli dari Al-Yaman adalah Husail dalam bentuk tasrir maka beliau adalah Hudzaifah ibn Husail Al-Yaman Al-Abasi dari kabilah Abasi. Dan kabilah Abasi itu adalah sekutunya Ansar. Sahabiyun Jalin minasabiqin. Hudzaifah ibn Yaman adalah sahabat yang mulia dari termasuk yang pertama kali berislam dan terdapat dalam saya Muslim bahasanya riwayat yang mengatakan bahasanya Rasulullah sallallahu alaihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam a'lamahu bima kana wa ma yakunu ila an saah. Bahasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam e, menyampaikan kepada Hudzaifah bin Yaman semua yang terjadi. Apa yang telah terjadi makana wa yakunu dan apa yang akan terjadi ila yaumil qiyamah. E, maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ceritakan kepada Hudzaifah bin Yaman segala sesuatu yang akan terjadi setelah beliau wafat bahkan sampai yaumil qiyamah. Maka beliau tahu daftar nama-nama ya, yang Nabi sebutkan dan apa perilaku mereka. Nah beliau ini adalah sahabat dan bapaknya Al-Yaman juga sahabat Nabi. Cuma bapak beliau itu Al-Yaman itu adalah ustushida bi Uhud kukur sebagai syahid di perang Uhud. kotalahul muslimun khata'an terbunuh secara tidak sengaja oleh kaum muslimin sendiri saat perang Uhud. Dan di antara dan gelar Hudzaifah ibnu Yaman adalah sahibu Sirri, pemilik rahasia. Karena hanya ya, hanya Hudzaifah yang Nabi bocori daftar orang-orang munafik yang Nabi ketahui berdasarkan wahyu. Karena perlu diketahui Nabi tidak mengetahui semua daftar orang munafik sebagaimana yang Allah firmankan di surat At-Taubah. Eh, bahasanya Nabi tidak tahu semua daftar semua orang munafik. Namun Nabi tahu banyak dari mereka. Dan satu-satunya sahabat yang e, Nabi beritahu daftar orang-orang munafik yang Nabi ketahui hanyalah Hudzaifah bin Yaman. Oleh karena itu, maka Umar bin Khattab jika ada penduduk Madinah yang meninggal dunia eh, maka Umar itu tidak mau menyolatkan kecuali orang yang eh, Hudzaifah juga layak eh, maka cari informasi dulu Hudzaifah datang enggak ini ada orang meninggal Hudzaifah datang enggak layak mensolati jenazahnya enggak Hudayfa tidak datang. Safar tidak dia ada. Tidak datang. Oh, berarti Umar juga kemudian tidak datang. Maka Umar eh, tidak telah dimansolati satu penduduk Madinah eh, kecuali setelah dapat informasi bahasanya Hudayfa eh, itu datang layak dan mensolati jenazahnya. Dan oleh karena itu Umar bin Khattab karena takutnya dia dengan Nifar pernah bersumpah minta kepada Hudzaifah. Demi Allah tolong sampaikan pada aku. Apakah nama aku termasuk dalam daftar orang munafik yang engkau ketahui. Ini. Maka karena didesak oleh umat akhirnya Hudzaifah ngomong. Kamu tidak termasuk dalam daftar tersebut. Ini. Dan juga Allah saya tidak akan mengatakan hal ini kepada siapapun setelah dirimu. Ya, dan Hudzaifah mengatakan berjanji demi Allah saya tidak akan ngomong Lalu kalau Umar dijawab kemudian Umar cerita-cerita, nah tanya lagi ada yang tanya lagi sama Hudayfa, saya masuk daftar enggak? enggak. Nah, nanti akan eh, akan nanti banyak orang yang tanya. Nah, maka Hudayfa mengatakan juga Allah saya hanya akan ini yang pertama dan yang terakhir. Eh, itu yang pertama dan yang terakhir hanya diberikan kepada informasi ini hanya disampaikan kepada umat Nah, eh, di masa Umar menjadi khalifah, beliau menjabat gubernur di daerah Madain dan beliau wafat di sana 40 hari setelah terbunuhnya Utsman. khalifah iya. bin Yaman wafat 40 hari setelah terbunuhnya Utsman. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memegangi uh, otot dua betisku atau betisnya Fakal tanpa Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, mau maudu izari inilah tempat ujung sarung. Jika engkau enggan, artinya engkau menolak untuk mencukupkan diri dengan hal itu, engkau ingin lebih dari itu, faasfal maka yang lebih rendah, ay faasfalu eh, faasfalu di sini e, khobar dengan Eh, membuang mubtada asalnya fa maudhi'uhu asfalu ya, maka tempatnya izar adalah asfalu lebih rendah dari opat petis namun lebih rendah sedikit bihai kulaya sirulal ka'bain di mana tidak sampai dua mata kaki nah, nah, dan hadis ini sebagaimana telah kita sampaikan di pertemuan yang lewat dohirnya menunjukkan bahasanya kain yang sampai mata kaki menutupi mata kaki namun tidak di bawah mata kaki itu terlarang. Dan ini juga telah disampaikan oleh al qasolani al qasolani ketika mengomentari hadis ini mengatakan Zahiru yadul ala anal isbal ilal ka'bain mamnu'un. Di sini menunjukkan bahasanya kain yang ujungnya sampai mata kaki pas mata kaki itu terlarang. Akan tetapi masih kata Kostolani zahir hadis riwayat Bukhari menunjukkan hal yang berbeda. Karena terdapat hadis yang lain yang mengatakan ma asfalal ka'bain finnar. Apa yang di bawah mata kaki itu di neraka. Maka hadis yang kedua ini kata Kostolani yadul ala jawazi isbalihi ila ka'bain. Dalil yang menunjukkan bolehnya terjulur pas sampai pas mata kaki. Ya, maka di sini kita jumpai dua jenis riwayat. Ya, riwayat yang mengatakan bahasanya pas mata kaki itu terlarang. Dan riwayat yang ma'at wala minal ka'bain fafinar itu menunjukkan bahasanya pas mata kaki itu tidak terlarang. Ya, masih kutipan perkataan al Pastolani oleh karena itu Nawawi mengatakan kadar yang dianjurkan eh, kadar yang dianjurkan untuk ujung kain adalah sampai setengah betis yang boleh tanpa makro adalah matah tahu ilal ka'bain ini perkataan Nawawi matah tahu di bawah setengah betis ilal ka'bain sampai pas mata kaki ini kalau Nawawi ya, mengatakan bahasanya pas mata kaki masih boleh kadar yang boleh tanpa makro adalah mata tahu ilal ka'bain. Apa yang dibawa setengah betis sampai pas mata kaki. Maka pas mata kaki tak kata Nawawi itu e, itu masih kata ya boleh wa manazala. Setelah itu kata Nawawi apa yang turun dari dua mata kaki. Kalau yang di bawahnya mata kaki maka pendapat Nawawi sebagaimana pendapat e, jumhurul fuqaha ingkanya khuyala haruma. Jika karena sombong maka itu haram. Wa ila jika tanpa motivasi kesombongan maka itu makruh. Maka dari uh, perkataan Nawawi di atas maka kita maknai hadis Hudzaifah yang menunjukkan bahasanya pas mata kaki itu terlarang disimpulkan dimaknai alal muballagha fi man'il isbal ilal ka'bain adalah bentuk hiperbol, melarang isban sampai pas mata kaki. Tujuannya e, bentuk bersungguh-sungguh untuk melarang isban sehingga meskipun sekedar pas mata kaki tidak boleh. Di Allah ya juga ilama tahta ilama tahtiha supaya tidak kemudian menyerah berlanjut sampai akhirnya berada di bawah mata kaki ya, ala wasmi khobar sejalan menimbang hadis Nabi karai haulal hima yusiku ayaqa fihi ya, seperti penggembala ya menggembalakan kambingnya, binatang gembalaannya di sekeliling daerah larangan, maka tak lama lagi dia akan masuk dalam daerah larangan. Sekian perkataan kutipan perkataan Al-Qastalani ketika membahas hadis ini. Maka Eh, kesimpulan beliau pada dasarnya sampai pas mata kaki itu boleh sebagaimana perkataan An Nawawi. Namun lebih baik adalah menghindari pas mata kaki. Ya, sebagaimana ada dalam hadir Hudzaifah. Ya, tujuannya apa? Supaya karena pas mata kaki itu adalah dekat-dekat daerah terlarang. Eh, berdasarkan hadis yang ada di Arba'in Nawawiyah ya, hadis Nu'man bin Bashir ya, maka orang yang dekat-dekat dengan daerah larangan meskipun itu belum terlarang ya, namun sikap warak akan menghindarinya akan menghindari daerah yang uh, dekat dengan daerah larangan maka hindari kain yang pasti pas menutupi mata kaki meskipun tidak di bawah mata kaki ya, oleh karena itu maka di antara kesimpulannya sebagaimana kita sampaikan di pertemuan yang lewat, hendaknya seorang muslim itu bersikap keras untuk dirinya sendiri dan bersikap banyak memaklumi mengedepankan pemakluman dan husnudzon kepada orang lain. Ya, maka untuk diri kita sendiri jauhi ya, kain yang pas di bawah mata kaki ya, karena khawatir nanti kemudian lama-lama akan di bawah mata kaki ataupun membaca perbuatan orang yang kainnya pas di mata kaki maka tidak perlu dipermasalahkan karena uh, apa yang dia lakukan kita uh, memandangnya dengan kacamata baik sangka dengan kacamata talakhus untuk orang lain kacamata pemakluman maka uh, kita katakan ya, ya semacam itu masih tidak apa-apa ya, secara hukum itu tidak apa-apa yang terlarang yang bermasalah ya, adalah manakala di bawah mata kaki. Ya, demikian kita lakukan batal isya wasallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wasallam wa ta'ala alhamdulillahi rabbil alamin subhanakallahumma bihamdika asyhadu